yang disebut dengan hayatan tayyibah kehidupan yang baik adalah kehidupan yang penuh keridhaan dan qanaah. Masih ingat pembahasan kita tentang keridhaan terhadap takdir. yakni seorang yang meyakini apa yang akan menimpa dirinya tidak akan meleset daripadanya dan apa yang meleset tidak akan menimpa dirinya. Jadi yakin bahwa apa yang terjadi semuanya biqada'illahi wa qadari. Semuanya dengan takdir dari Allah dan ketentuan dari Allah. Maka dia ridha dengan apapun yang Allah takdirkan. Maka orang yang sudah mencapai derajat ini, maka dia merasakan kehidupan itu indah. Merasakan kehidupan itu fi na'imin wa surur. Dalam kenikmatan dan dalam kebahagiaan. Sebagaimana yang Allah katakan, mena'amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh laki-laki maupun perempuan itu salah. Wa huwa mu'min dan dia beriman fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah maka kami akan beri kehidupan yang baik. Ternyata tafsir dari kehidupan yang baik adalah ar-ridha wal qanaah. Tafsir dari para salaf. Qala Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah Ar-ridha babullah al-a'zam wa jannatu dunya wa mustarahul abidin Kata Abdul Wahid bin Zaid yang namanya keridhaan itu merupakan pintu Allah yang paling besar. Dan surga dunia. Surga dunia wa mustarahul abidi dan tempat rohahnya, tempat tenteramnya orang yang beribadah. Itu keribuan. Ibn Qayyim rahimahullah membahas tentang kenikmatan yang paling tinggi di akhirat dan kenikmatan yang paling tinggi di dunia. Apa kenikmatan yang paling tinggi di akhirat? Melihat surga, memandang wajah Allah Taala. Kata Muqayyim, kenikmatan jannah itu tiada taranya. Gak ada bandingnya dengan kenikmatan apapun. <clears throat> Semua yang diinginkan syahwat ada. Semua dalam jannah. Tetapi ternyata yang lebih nikmat dari surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim mengkiaskan di dunia juga yang mereka katakan nikmat dunia, nikmat dunia, nikmat dunia, segala macam kenikmatan dunia, itu tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan keriduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada dua nikmat di akhirat, ada dua nikmat di dunia. Ada nikmat hissi, ada nikmat ma'nawi, ada nikmat yang sifatnya zahir, ada nikmat yang sifatnya batin. Ternyata di akhirat mana yang lebih tinggi, yang sifatnya zahir atau yang sifatnya batin? Ternyata yang sifatnya batin lebih tinggi ketentraman dalam jiwa ketika memandang wajah Allah Taala. Itu mengalahkan kenikmatan yang sifatnya hissi di dalam surga. Demikian pula di dunia. Ada kenikmatan dunia yang bahir, ada kenikmatan dunia yang batin. Kenikmatan dunia yang bahir, urusan syahwat, makan, minum, tidur, jima dan sejenisnya. nah itu nikmat dunia, tetapi ada yang lebih nikmat dari itu yaitu nikmat ma'nawi ketentraman dalam hati. Ketika hati dipenuhi keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan hayatan thayyibah adalah ridha wal qanaah. Ridha wal qanaah. Sesuatu yang sedikit dengan keridhaan jadi banyak. Sesuatu yang banyak tanpa adanya qanaah jadi sedikit. Barakallahu fiikum. Orang yang mendapatkan sekian besar kenikmatan dunia, tapi nggak kona. Isinya keluhan. Cuma begini, cuma begitu. Saya cuma dapat mobil yang begini. Saya pengen mobil yang begitu. Mobil sudah punya dia. Masih mengeluh. Saya pontang panting cuma dapat yang kayak gini. Rumahnya cuma sekian kali sekian. Padahal besar itu sudah. Tetapi ada seorang yang di bawah dia jauh. Tetapi dia bersyukur. Terasa banyak. Alhamdulillah. Rumah saya luas. Alhamdulillah saya punya sepeda. Alhamdulillah badan saya jadi sehat. Alhamdulillah saya bisa datang dengan tepat waktu ke masjid. Ila akhir. Isinya bersyukur dan ridho. Siapa yang paling bahagia? Yang ini apa yang itu? Tentunya yang halua, yang banyak mengeluh ini tidak bahagia. Hatinya sempit susah. Tetapi yang ridho tadi tentram, bahagia. Berarti barakallahu fikum yang namanya kebahagiaan, kenikmatan itu kalau dia merasa cukup, kalau dia qanaah, kalau dia ridho. Kalau tidak ridho, nggak pernah akan ada puasnya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian mengunjungi liang kubur. Alhaakumut takatsur kata Allah. Kalian dilalaikan oleh takatsur, memperbanyak harta, memperbanyak kenikmatan dunia terus terus terus. Hatta zurtumul maqabir sampai kalian mendatangi liang kubur kata Allah. Ini khonidun a'udzubillahi keadaan orang yang tidak qanaah. Wa ahlur ridha Taratan yulahiduna hikmatal mubtali wa khairatihi li'adihi fil bala. Golongan ahlur ridha, golongan yang penuh dengan keridoan, kadang-kadang yulahiduna hikmat al-mubtali. Kadang-kadang dia bisa melihat hikmah dari bencana. Wa khiratihi li'abdihi fil bala. Dan dia tahu khiratihi li'abdihi bagaimana Allah memilih hambanya dalam bencana itu. Allah pilih hambanya. Kenapa si fulan yang Allah timpakan? Kenapa tidak saya Allah? Wa nahu ghairu muttaham fi qada'ih dan Allah tidak tertuduh dalam keputusannya. Tidak dituduh apapun dengan kejelekan dalam keputusannya. Yang ini dapat ini, yang itu dapat ini. Yang ini dapat kebaikan, dapat kejelekan. Itu keputusan Allah. Qala ghairu muttaham dan Allah tidak tertuduh dengan tuduhan jelek apapun. Allah Maha Adil. وتارة يلاحظون ridha bil بالقضاء kadang-kadang ahlu ridho melihat dari sisi pahalanya pahala keridhaan dengan keputusan jadi kenapa dia ridho dengan keputusan yang Allah takdirkan ini kadang-kadang karena melihat hikmahnya adalah mungkin hikmahnya saya harus jalan kaki mungkin supaya saya sehat alhamdulillah sehingga dia ridho dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah, kendaraannya rusak. Baik. Yang kedua, ahli ridho juga bukan melihat dari masalah itu, tapi masalah kalau saya ridho, saya dapat pahala. Kalau saya ikhlas, saya terima keputusan Allah, tidak mengeluh, niscaya aku akan mendapatkan pahala. Qala fayunsiyahum alamal maqda. Maka akhirnya atau alamal maqdi maka akhirnya dia bisa menghilangkan sakitnya bencana. Bisa menghalangkan, menghilangkan sakitnya bencana. Bencana sekian, tapi ketika dia ingat hikmahnya, jadi nggak terasa. Demikian pula bencana yang sekian, karena dia ingat pahala keriduan dia, jadi nggak terasa. Hilang. Qala wa taratan yulahiduna 'azamatal mubtali wa jalalahu wa kamalahu Kadang pula ahlul ridha melihat dari sisi yang menimpakan bencana. Dari sisi yang menimpakan bencana. Bahwa dia adalah yang maha mulia, yang maha sempurna. Berarti alasan-alasan tersebut yang menyebabkan seorang bisa ridha. Apa yang pertama tadi? Melihat hikmahnya. Apa yang kedua? Melihat pahala. Melihat pahalanya yang besar kalau dia sabar. Yang ketiga? Yang menimpakan lihat Allah yang menimpakannya. Maha besar, maha sempurna, maha adil. Tidak mungkin akan menimpakan tanpa keadilan. Pasti dengan keadilannya. Fayastagriquna fi musyahadati dhalik. Maka mereka betul-betul tenggelam dalam menyaksikan semua itu tadi. Menyaksikan hikmah, menyaksikan pahala, menyaksikan besarnya Allah yang menimpakan kepada dia bencana. Hatta la yash'uruna bil alam. Akhirnya dia tidak merasakan sakit sama sekali tidak merasakan sakit. Wahada hadza yasilu ilaihi khawasu ahli al-ma'rifati wal mahabbah. Inilah yang telah dicapai oleh orang-orang khawas. para orang khusus. Siapa ahli al-ma'rifah? Yang dikenal oleh orang sufi makrifat. Nah, Wal mahabbah yang sudah mencapai derajat ting, cinta yang paling tinggi pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ibn Qayyim rahimahullah meluruskan apa yang diinginkan oleh sufi dengan sunnah. Ini sufi berbicara tentang cinta. Nih, cinta yang sunnah itu seperti ini. Sufi berbicara tentang ma'rifat, ma'rifat, ma'rifat. Kata bukan ma'rifat itu seperti ini. Mereka berbicara tentang salikin, maka Ibn Qayyim menulis kitab Madarijus Salikin. Mereka bicara tentang masalah qasidin, derajat kedua. Ibn Qayyim bikin tulis yang namanya orang qasid kayak apa? Manhajul qasidin. Mereka punya bicara tentang ma'rifah-ma'rifah. Beliau juga menulis Bustan al-Arifin. Tamannya orang-orang yang memiliki ma'rifah. Diluruskan. Apa yang mereka maukan. Yang namanya seorang yang salik seperti ini. Seorang yang qasid seperti ini. Seorang yang arif seperti ini. Karena mereka kebablasan. Sufi bicara ma'rifat, ternyata bicara sesuatu yang sama sekali nggak ada dalam Quran wala sunnah. Fahada barakallahu fikum. Alhamdulillah. Allah takdirkan adanya para ulama yang seperti Mukhayyimin. Dari sinilah kita tahu tentang apa itu ma'rifat. Apa yang disebut dengan ma'rifah dan apa yang disebut dengan mahabbah yaitu dia ridho dengan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kenal Allah, gak mungkin dia marah-marah. Mereka yang marah-marah dengan takdir atau menggerutu atau tidak terima hatinya atau dia halu mestinya begini, mestinya begitu lah akhirnya ini orang jahil tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak punya ma'rifah, tidak punya ma'rifatullah, Nggak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah maha adil, maha hikmah, Allah maha sempurna, Allah maha rahmat, maha Arham rahimin, maka dia akan husnubwan. akan berbaik sangka. Akan berbaik sangka. Pasti ada hikmahnya. Akan berbaik sangka pasti ini keadilan. Mungkin ini karena dosa-dosaku. Akan berbaik sangka, mungkin ini penghapus dosa-dosaku. Mungkin ini pembersih. La ba'sa tohurun insya Allah. Nggak apa-apa. Akan menghapuskan dosa insya Allah. Iya kan? Karena kenal Allah SWT. Maka yang namanya seorang yang sudah sampai tingkat ma'rifat adalah orang yang sudah kenal Allah sehingga dia tidak lagi berburuk sangka pada Allah Taala. Apapun yang ditimpakan kepadanya dia terima dengan riba. Dan orang yang seperti ini akan berbahagia hatinya dan akan selalu dalam keadaan nikmat. Qala ada seorang ulama yang menyatakan, aku pernah merasakan ketentraman dalam hati, ketenangan, yang kemudian aku berkata, kalau saja surga itu seperti ini, rasa ketenangannya dalam hati, niscaya aku akan kejar. Artinya belum bicara tentang masalah surganya, kenikmatan belum, ketentraman jiwa saja. Kalau kayak gini, nikmatnya di sana, sungguh itu sudah terlalu tinggi, terlalu besar. Kalimat pernah merasakan arti tidak selalu. Kadang-kadang beliau mengatakan aduh begini keadaannya. Kadang-kadang dapatkan ketentraman. Kapan? Ketika dia sedang soleh solehnya, sedang betul-betul ridho dengan keputusan Allah Taala. Ini barakallahu fikum yang tidak diketahui dengan kasat mata. Tidak diketahui dengan kasat mata. Mungkin mata orang-orang di luar melihat kasihan dia. Sengsara, susah, makan kurang, minum kurang, pakaian kurang, rumah juga seadanya. Orang lain melihat seperti itu, tapi dia merasakan kebahagiaan yang tidak tara. Hatta rubbama taladzadu bahkan bisa jadi mereka merasa lezat. Bima asabahum dengan apa yang menimpa mereka. limulahadatihim sudura sudurahu an habibihim karena dia melihat apa yang tampak tentang yang dicintainya kama qala ba'dhum sebagaimana berkata sebagian mereka aujadahum fi azabihi udubah aujadahum fi azabihi udubah mereka dapatkan dari adabnya udub. Adab siksaan. Udub kenikmatan. Udubah itu kalau air yang segar itu dikatakan azbah. Azbun furatun dalam Al-Qur'an. Azbun furat artinya air yang segar. Dia mendapatkan dari azabnya udubah. Dia mendapatkan kesegaran, kenikmatan. Wasuila ba'du tabi'in, beberapa tabi'in ditanya an halihi tentang keadaannya ketika dia sakit. Ditanya tentang keadaannya fi maradihi ketika sakit. Faqala uhibbuhu ilayhi uhibbuhu ilayya. Atau ahabbuhu ilaihi. ahabbuhu ilayya. Lihat kalimatnya. Ahabbuhu ilayhi ahabbuhu ilayya. Yang paling dicintai olehnya adalah yang paling dicintai olehku. Yang paling disukai olehnya adalah yang paling disukai olehku. Oh, apa? Ini takdir dari Allah Taala. Apa yang Allah sukai, itu yang aku sukai. Padahal dia sedang sakit. Wasu ila seri. Seri ditanya, hal yajidil muhib alam al bala? Faqala la. Apakah orang yang cinta akan merasakan Sakit bencana? Dijawab tidak. Urusan cinta dunia saja antar manusia mereka gambarkan seperti itu. Walaupun sebagian besarnya dusta. Laut pun ku seberangi, gunung pun kan kudaki segala macam. Apa maknanya? Maknanya kesusahan, kelelahan, bencana aku lewati demi cintaanku kan gitu itu barakallahu fikum 99,9% dusta. Ya. Tetapi cinta kepada Allah harus begitu bahkan lebih. Harus begitu bahkan lebih. Semestinya karena kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum yang dikatakan hal yajidul muhibbu alamal bala apakah orang yang mencintai akan merasakan sakitnya bencana? Tidak akan. Dia akan ridho dengan semuanya. Wa qala ba'dhum, maka sebagian mereka berkata, "Adzabuhu fika 'adzbun wa bu'duhu fika qurbu wa anta 'indi karuhi bal anta minha ahabbu." Azabuhu fika padamu itu suatu kenikmatan. Ini az dari udubah tadi. Wa bu'duhu fika qurbu dan jauhnya darimu adalah kedekatan. Jauh, tapi karena di jalanmu itu jadi kedekatan. Wa anta indika ruhi dan engkau di sisiku seperti rohku. Bal anta minha ahabbu bahkan engkau lebih aku cintai daripadanya. Hasbi minal hubbi anni lima tuhibbu uhibbu dan cukup bagiku minal hubbi dari kecintaan bahwa aku apa yang kau cintai aku cinta. Itu ya, cukup sebagai bukti kecintaanku padamu bahwa apa yang kau suka aku suka. Ini khonibun puncaknya kecintaan. Dikatakan bahwa kalau dia susah, tersiksa, tapi kalau karena engkau ya Allah, itu kenikmatan. Dan jauhnya tapi di jalanmu, maka itu kedekatan. Kamu biasa ibadah. Ini kisahnya para ulama yang memang ahli ibadah. Ahli ibadah. Dia biasa tiap lail, dia biasa puasa, dia biasa salat sunnah. Tiba-tiba dia harus berangkat. Dia bisa bilillah. Tentunya dalam peperangan tidak semudah dia di tempatnya dalam ibadah. Banyak tertinggal ibadah-ibadah. Merasa jauh. Tetapi jauhnya dari ibadah tadi dalam rangka memperjuangkan di jalanmu atau berjihad di jalanmu itu kedekatan. Itu dekat. Tambah lagi, wa anta indika ruhi bal anta minha uhibbu. Engkau di sisiku seperti rohku Maksudnya, dia akan hidup kalau ada roh Tanpa roh dia akan mati. Dan memang seperti itulah keadaan seseorang. Kalau dia punya iman, maka dia hidup. Kalau dia tidak punya iman alias kafir, Allah katakan amwatun wairu ahya. Mereka itu mati, tidak hidup, kata Allah. Nabi ngajak bicara musyrikin, mereka tidak peduli, tidak mendengar dan mereka menentang ila akhirnya. Apa kata Allah? wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau nggak bisa ngajak bicara orang-orang mati. Karena Mayit mereka. Hatinya mati. Barakallahu fikum. Bahkan engkau lebih aku cintai daripada ruh. Hasbi minal hubbi anni lima tuhibbu uhibbu. Dan cukuplah. Sebagai bukti kecintaanku. Bahwa aku terhadap apa yang kau cintai, aku pun cinta. Apa yang kau sukai, aku suka. Apa yang kau takdirkan, aku suka. Ditakdirkan baik disukai, ditakdirkan kejelekan disabari. Ini khodirina azakumullah. Seorang tabi'in yang ditanya bagaimana keadaanmu? Dijawab, ahabbu ilaihi, ahabbu ilayya. Apa yang disukai olehnya, disukai olehku. Apa yang ditakdirkan oleh Allah, aku suka. Aku terima. Wa darajat Derajat yang kedua <clears throat> An yasbir alal bala. Masih ingat apa derajat pertamanya? Keriduan. Manusia bertingkat-tingkat. Tingkat yang pertama dikasih bencana ridho, diterima. Bahkan ada yang menyatakan suka, ada yang menyatakan ni'mat. nehemat, azimah. Pernah saya menengok seseorang yang sakit dan lumayan parah sakitnya dia menyatakan dengan tangan ke atas Ni'mat. wallahu ni'mat. Ingat ya. ya. ya sakit sampai wafat ya. Alhamdulillah. Ini barakallahu fikum menunjukkan kalau dia dalam keadaan ridho dengan apa yang ditimbangnya. Wala nuzaki Allah ya ahada. Dohirnya seperti itu. Karena tidak mungkin akan bisa seseorang yang tidak terima mengatakan kalimat seperti itu dikala sedang merasakan sakit umumnya berbagai macam keluhan-keluhan yang ini yang itu segala macam bahkan ada yang menjerit-jerit mengeluh dengan suara yang keras dan itu juga pernah saya saksikan alhamdulillah orang lain artinya bukan orang yang saya kenal kebetulan saya nengok orang lain itu orang lain menjerit-jerit dengan suara yang itu dan menolak apa yang Allah takdirkan kepadanya dan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Astagfirullah. Ikhwanifiddin, azakumullah. Itu derajat pertama, ridho. Derajat kedua, an yasbira al bala. Dia sabar terhadap bencana. Ini bagi orang yang tidak bisa atau belum mencapai derajat ridho. Kalau tadi kan merasa nikmat. Saya suka apa yang Allah suka. Saya terima apa yang Allah takdirkan. Dan aku merasakan nikmat bila akhir. Tapi yang kedua ini, dia sadar ini sakit. Berat. Ya, susah. Tapi yang dari mulut yang keluar, ya Allah, aku susah, ya Allah. Dia sabar. Meminta kepada Allah Ta'ala untuk dikuatkan kesabarannya. Wahadi liman lam yastati ar-ridha bil qada Farridha fadlun mandubun ilai. Maka ridho itu adalah sesuatu yang lebih dari sekedar sabar. Ridho adalah sesuatu yang lebih dari sekedar sabar. Mandubun ilai. Hanya sifatnya mendub, anjuran. Mustahab, disukai. Adapun sabar wajib. Sabar wajib. Berarti kalau kita bicara tentang sholat misalnya, ada arkanus salah, ada wajibatus salah, ada nah mukminat. Ada yang rukun-rukunnya harus ada. Yang wajib-wajibnya harus ada. Ada yang penyempurna-penyempurnanya. Ada ya sempurna, tidak ada, tidak apa-apa. Salatnya tetap sah. Demikian pula antara sabar dengan ridho. Kesabaran itu yang harus. Rukun, tidak bisa tidak. Bahkan dikatakan as-sabru minal imani karra'si minal jasad. Kata Ali bin Abi Talib Kedudukan sabar dalam iman seperti kedudukan kepala pada jasad. Kemudian beliau berkata dengan suara yang keras, "Ala la imana liman la sabar lahu." Ketahuilah enggak ada iman bagi siapa yang tidak punya sabar. Tidak ada iman bagi siapa yang tidak punya sabar. Berarti sabar seperti kepala kalau seorang manusia kepalanya dibuang, nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada yang namanya manusia. Seperti onggokan daging yang nggak ada apa-apanya, nggak ada kehidupan. Demikian pula iman. Kalau dipotong sabarnya nggak ada sabar, ya sudah bukan iman lagi. La imana liman la sabar lahu. Nggak ada iman bagi orang yang tidak punya sabar. Berarti iman wajib. Tetapi keribuan itu tadi ziyadah, penyempurna, kelengkapan. As-sabru wajibun 'alal mu'min hatmun. Yang namanya sabar itu wajib bagi seorang mukmin. Hatm. Harus. Wa fi sabri khairun katsir dan dalam kesabaran ada kebaikan yang sangat banyak. Fa innallaha amara bihi. Allah perintahkan untuknya. Wa wa'ada 'alaihi jazilal ajr dan Allah janjikan untuknya pahala yang besar. Qal Allah berfirman Azza wa Jalla innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dipenuhi orang yang sabar pahalanya tanpa hitungan. Tanpa hitungan. Qala ayat lain wabashiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Beritakan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yaitu, orang yang kalau ditimpa musibah, mereka berkata, kami dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah yang akan mendapatkan salawat min rabbihim. Salawat Allah pada seluruh hambanya adalah dengan dibanggakannya kepada seluruh penduduk langit. Warahmah dan rahmat. Pertama salawatullah untuknya, kedua rahmat. Wa ulaika humul muhtadun dan yang ketiga akan mendapatkan hidayah. Kalau sabar. Qala Al-Hasan, ar-ridha azizun walakinna sabr mu'awwalul mu'min. Yang namanya ridha aziz, sangat tinggi. Sedangkan sabar adalah satu ketentuan bagi seorang mukmin. Satu ketentuan yang mesti bagi seorang mukmin. berarti perlu dibedakan antara keduanya. Apa ridha, apa sabar. Qala rahimahullah berkata Ibnu Rajab selanjutnya, wal farqu bainar ridha was sabar perbedaan antara keriduan dan kesabaran. Anna sabra kafun nafsi wa habsuha anit tasakhut. Yang namanya sabar adalah menahan diri untuk tidak marah. Tasakhut dari kata sakhut, marah. Ma'awujudil alam bersama adanya sakit, adanya susah dia tetap tidak marah dan tidak mengeluh dalam hatinya atau dalam lisannya. Wa tamanni zawala dzalik, tetapi dia berharap pengen cepat hilang. Dia sabar, dia terima, tetapi dia merasakan sakit itu dan mengatakan dan berharap mudah-mudahan cepat hilang kesusahan ini. Itu kelas-kelas kita semua. Wakaful jawarih anil amal bimuqtadal jaza dan juga menahan diri dan anggota badan jawarih anggota badan dari bentuk-bentuk jaza bentuk-bentuk keluhan jadi keluhan itu tidak hanya dengan lisan keluhan dengan lisan <coughs> kita gambarkan mencaci maki takdir Allah tidak adil kenapa Allah timpakan pada saya kenapa Allah begini ini kurang aja dan orang ini tidak sabar tapi kalau dia sabar di mulutnya tidak ngomong seperti itu. Tapi ingat, ada keluhan dengan perbuatan. Keluhan dengan tangan, keluhan dengan apa lagi? Apa contohnya? Penjambak-jambak rambut. Kata Nabi, Allah, Allah melaknat wanita-wanita yang meratap dengan menjambak-jambak rambutnya, merobek pakaiannya. Begitu. Memukul-mukul pipinya. Maka walaupun mulutnya diam, hanya menangis misalnya, tapi itu juga sama jaza. Tidak boleh. Itu juga termasuk keluhan. Maka di sini disebutkan dua yang namanya sabar itu menahan diri untuk tidak mengeluh dengan lisannya dan menahan diri untuk tidak berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang mengandung tidak terima. Dan itu biasanya bersamaan. Rasulullah SAW Mulutnya menyatakan dengan tangisan ratapan, Kemudian tangannya merobek bajunya, merobek pakaiannya, menjambak-jambak rambutnya, memukul-mukul pipinya. Apa nah, itu yang dilaknat dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berarti sabar menahan dua itu. Menahan ucapan dan perbuatan dari keluh kesah. Ada ridha, war ridha insyirahus sadri wa sa'atuhu bil qada. Sedangkan keridhaan adalah kelapangan dada, keluasan hati dengan keputusan yang Allah takdirkan. <coughs> Wa tarka tamanni zawala dzalikal mu'lim. Dan dia tidak berharap atau tidak berangan-angan hilangnya sesuatu yang menyusahkan tadi. Bahkan merasakan bahwa itu sebagai nikmat. Wa in wajadal ihsan bil alam Lakin ridha yukhafifuhu. walaupun dia merasakan sakit. Tetapi keriduan tadi menghilangkan sakitnya. Tidak terasa. Yang terucap di mulutnya ni'mah, wallahi ni'mah. Sahabat yang terkena panah, yang terbunuh, kalimatnya di mulutnya fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku menang. Aku berhasil. Wa rabbil Ka'bah. Itu akhir kalimatnya. Artinya memang yang dia cari adalah syahadah. Sehingga ketika dia terbunuh, sempat berbicara sebelum matinya, Fuztu wa rabbil ka'bah. Aku berhasil wa rabbul ka'bah. Demi rabbul ka'bah. Aku menang. Padahal terbunuh. Demikian pula yang dipenjara dengan beberapa qurra, para pembaca-pembaca Quran. Dibunuh satu persatu. Kecuali dia menangis, menangis, menangis. Ditanya oleh musyrikin, kenapa aku menangis? Takut dibunuh? Wallahi sebaliknya. Aku merasakan bagaimana nikmatnya saudara-saudaraku terbunuh. Kenapa kalian tidak membunuh aku sekarang? Dia menangis karena dia tidak mendapatkan apa yang dapatkan saudara-saudaranya. Ini khadirun a'azakumullah. Sesuatu keribuan dari apa yang Allah putuskan. Lama yubashirul qalbi. Ketika keriduan yubashirul qalbi. Atau yubashirul qalba. Min rauhil yakin. Ketika keriduan sudah memenuhi hatinya. Dan ruh keyakinan dan pengenalan. Ma'rifah. Pengenalan terhadap Rabbnya. Wa idha qawiyar riwa Maka tiba-tiba keriduannya semakin kuat. Semakin kuat. Fakat yazilul ihsas bil alam. Kadang-kadang menghilangkan rasa sakitnya menghilangkan rasa susahnya sehingga ketika sampai puncaknya dia tersenyum. Meninggalnya tersenyum. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku menang wa rabbil Ka'bah. Kama sabaq, sebagaimana telah lewat. Qauluhu wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Kemudian disebutkan dalam hadisnya kembali kepada hadis ketahuilah bahwa an-nasr ma'as-sabr, bahwa yang namanya kemenangan bersama kesabaran. Pertolongan itu akan datang bersama kesabaran. Karena Allah berfirman, inna Allah ma'as-sabirin." Allah bersama orang-orang yang sabar. Hada muwafiqun liqaulillahi azza wa jal. Dan ini cocok dengan ayat Allah. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilah كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين berkata orang-orang yang sudah menduga bahwa mereka akan bertemu Allah manhum al-mu'minun yang sudah menduga bahwa mereka akan bertemu Allah. Berkata orang-orang yang sudah menduga bahwa mereka akan bertemu Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Betapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak. Bi'idnillah. Dengan izin Allah. Inna allaha ma'as sabirin. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Fa'in yakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain perbandingannya berapa? Sedikit mengalahkan yang banyak itu. Kata Allah, kalau ada 100 orang yang sabar, bisa mengalahkan 200 orang yang sabar. Wa yakum minkum alf yaglibu alfain. Kalau ada seribu orang sabar, akan bisa mengalahkan dua ribu orang yang sabar. Biiznillah dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin dan Allah bersama orang yang sabar. Diakhiri dengan kata-kata yang sama. Yang tadi diakhiri dengan innallaha ma'as sabirin, yang ini juga sama diakhiri dengan innallaha ma'as sabirin. Syaratnya sabar. Baru bisa mengalahkan dua kali lipatnya. Seratus mengalahkan dua ratus. Seribu mengalahkan 2000. Wa qala Umar li asyaikhin min Bani Abbas. Nah. Min Bani Absin. Bima qataltumun nas. Berkata Umar kepada tokoh-tokoh orang-orang tua dari suku Bani Absin. Bima qataltumun nas. Dengan apa? Kamu memerangi mereka. Artinya modalmu, senjatamu apa? Untuk merangi mereka. Asyik lagi. Tokoh-tokoh yang sudah tua. Dijawab, qalu bis sabri. Kami mengalahkan mereka dengan sabar. Lam nalqa qauman illa sabarna lahum. Kami tidak bertemu musuh manapun kecuali kami hadapi dengan sabar. Kama sabaru lana. Wa qala ba'du salaf, maka berkata sebagian salaf, kulluna yakrahul maut. Wa alamal jawarih. Walakin natafadal bis sabr. Semua kita takut mati. Semua kita merasakan sakit. Kalau mereka, kalau kita merasakan korhon, maka mereka pun merasakan korhon mislo. Digambarkan oleh Allah, kalau kalian merasakan sakit, mereka pun merasakan sakit. Kalian terluka, mereka terluka. Kalian terbunuh, mereka terbunuh. Apa perbedaannya? وَتَرْجُونَ مَا kamu mengharapkan apa yang mereka tidak harapkan. Itu saja perbedaannya. Kalian punya harapan, mereka tidak punya. Kalian punya harapan. Kalau mati, mati syahid. Terluka, ada pahalanya. Kamu akan mendapatkan begini dan begitu. Maka kalian memiliki kelebihan daripada mereka. Mereka tidak punya harapan. Terjuna malayarjun. Maka dikatakan di sini, kata ba'du salaf, kulluna yakrahul maut. Semua kita takut mati. Wa alam dan juga sakit kalau merasakan luka. Walakin natafadhal bisabr, tetapi kita lebih dari mereka dengan apa? Kesabaran. Mereka gak punya kesabaran. Mereka akan menjerit-jerit dan memaki-maki. Kenapa saya harus begini? Kenapa harus terluka? Kenapa saya tetap begini? Ila akhir. Duhai nasib saya. Ila akhir. Wa qala al-battal, berkata al-battal, rahimahullah Al-Battal As-Syaja'atu Sabru Sa'ah berkata yang namanya syaja'ah adalah sabru sa'ah syaja'ah yang diterjemahkan keberanian itu adalah sabru sa'ah sabar sesaat itu keberanian kamu maju mundur Perintahnya maju, tapi kamu ragu. Itu namanya tidak berani. Takut. Pengecut ila akhir. Kalau dia mengatakan ini perintah Allah dan ini adalah suatu yang baik dan ini sesuai dengan perintah dari Rasulullah sabar. Apapun yang terjadi, Bismillah. Maju dia. Itu namanya sabar sesaat. bisa jahat. Karena setelah itu selesai. Masing-masing kita yakin pernah mengalami hal-hal seperti itu. Dan kita ragu-ragu, ternyata ketika kita hadapi, sebentar lewat. Selesai urusannya. Kadang terancam dengan ini, kadang terancam dengan itu, kadang macam-macam. Tapi ketika dihadapi, lewat begitu saja dengan mudah. Berarti sabarnya sesaat, tadi saja, setelah itu lewat. Mahu mahiya syaja'ah, as-syaja'atu sabru sa'ah. Yang namanya syaja'ah adalah sabar sesaat. Kalimat baptal ini nama seseorang, tetapi maknanya baptal adalah pemberani. Kenapa dia dijuluki pemberani? Karena memang terkenal beliau, Abu Muhammad Abdullah Al-Battal. Wakil Abu Yahya ibn Ayan. Umara Asyamiyin. Kemala, Syamin Para amir amir penguasa dari Syam. Wahada fi jihadil adui zahir. Itu semua bicara keberanian tentang keberanian menghadapi musuh yang zahir. Keberanian menghadapi musuh yang tampak. Wa huwa jihadul kufar yaitu jihad melawan orang-orang kafir, harbi. Wa kadzalika jihadul aduwil batin, maka demikian pula ketika melawan musuh-musuh yang batin yang tidak terlihat yaitu jihadun nafsi wal hawa, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Fa inna jihadahuma min a'zamil jihad. Sesungguhnya jihad melawan dirinya sendiri dan tarikan-tarikan hawa itu sebesar-besar jihad bahkan tidak akan berangkat jihad fisabilillah dalam perang melawan musuh kecuali setelah mengalahkan jihad yang pertama atau mengalahkan musuh yang pertama. Hawa nafsu. Ketika dia menyatakan inna buyutana aurah, rumah kami perlu dijaga. Sagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami disibukkan oleh anak-anak kami, kami sibuk dengan rumah-rumah kami dan kebun-kebun kami. Kami nggak bisa berangkat jihad. Ini dalam keadaan dia sedang kalah oleh hawa nafsunya. Kalah dalam jihad pertama. Nggak akan dia bisa berangkat dalam jihad perang fisabilillah kecuali setelah mengalahkan musuh yang ada pada dirinya yaitu hawa nafsu. Maka dikatakan a'zamul jihad, sebesar-besar jihad. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala sebagaimana Nabi menyatakan al-mujahid man jahada nafsahu fillah. Yang namanya mujahid adalah seorang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya dengan jihad. Wa qala Abdullah bin Umar liman sa'alahu 'anil jihad. Abdullah bin Umar pernah ditanya tentang jihad. Dijawab, "Ibda Nafsik fajahidha." Mulai dengan dirimu sendiri. Jihadilah hawa nafsumu. Wabda Nafsik fauzuha. Mulai dari hawa nafsumu. Perangilah. Kalau itu terlewat atau itu dimenangkan olehmu, maka insya engkau akan bisa berjihad dalam jihad-jihad berikutnya. Wa qala Baqiyat Ibn al-Walid rahimahullah. Baqiyah Ibn al-Walid. Qala akhbarana Ibrahim Ibn Adham. حدثنا ثقة عن علي بن أبي طالب menyatakan kepada kami seorang yang terpercaya dari Ali bin Abi Thalib. Qal, beliau berkata, "Awwalu ma tunkiruna min jihadikum jihadukum anfusakum." Awal pertama yang kalian ingkari dari jihad kalian adalah jihad kalian pada diri kalian sendiri. Maksudnya awal pertama yang harus kamu lakukan adalah memusuhi, mengingkari hawa nafsu sendiri. Sama. Dalam melawan hawa nafsu pun perlu kesabaran. Orang yang pemberani dalam perang adalah orang yang bisa sabar sesaat. Jangan mundur. Sabar. Jangan mundur. Demikian pula dalam jihad melawan hawa nafsu. Harus ada sabar. Jangan mundur. Jangan kalah. Tetaplah di tempatmu. Jangan kamu tergeser dari tempatmu dan jangan tertarik atau jangan terseret oleh hawa nafsu. Itu juga butuh kesabaran. Qala Ibrahim ibni Abi Ablah kepada satu kaum yang jauh minal ghazwi, yang datang dari perang. Kata Ibrahim ibni Abi Ablah, "Qad ji'tum minal jihadil asghar, fama fa'altum fil jihadil akbar." Kalian telah datang dari jihad yang kecil. Bagaimana pendapat kalian? Apa yang akan kalian lakukan dalam jihad yang lebih besar? Mereka bertanya, "Wamal jihadul akbar?" Apa itu jihadul akbar? Qala jihadul qalbi. Jihad hati melawan hawa nafsu. Wa yurwa hadha marfu'an min hadis Jabir bi isnadi dha'if. Ada hadis yang seperti ini yang marfu kepada Nabi tetapi hadis yang dhaif. Raja'ana min jihadil asghar ila jihadil akbar itu hadis baik. Ini asar ucapan ulama. Walafduhu qadimtu min al-jihadil asghar ila jihadil akbar ila akhirih. Qalu wa mal jihadul akbar? Qala mujahidatul abdi lihawah. Mujahadatul abdi lihawah. Seorang hamba memerangi hawa nafsunya. Hanya saja makna yang terkandung dalam lafaz hadis ini adalah lafaz yang benar atau makna yang benar. Bukan lafaz hadisnya, hadisnya baik. Maknanya terkandung dalam sekian banyak dalil yang lain. Dan merupakan akwal ulama, ucapan para ulama. Hanya saja jangan dipertentangkan antara keduanya. Maksud dipertentangkan antara keduanya, saya mau jihad kecil aja lah, saya nggak mau jihad yang besar. Ah, saya jihad besar aja lah, mau jihad. itu kan kecil. Saya nggak mau yang kecil, saya mau yang besar aja. Maknanya apa? Maknanya nggak mau perang dia, nggak mau jihad bisa bilillah. Walaupun ustunfir. Walaupun diminta oleh penguasa. Untuk melawan orang-orang kafir. Melawan PKI. Melawan penjajah kafir. Nggak mau. Oh saya jihad kecil aja, oh, jihad besar aja. Nggak mau jihad kecil. Itu jihad kecil itu. Jihadnya orang-orang kecil. Saya orang besar. Jihadnya khusus. Jihad hawa nafsu. Namanya mempertentangkan. Kita akan katakan pada mereka, kalau engkau bisa melawan hawa nafsu, harusnya engkau berangkat. Kalau engkau tidak mau berangkat, namanya engkau belum bisa mengalahkan hawa nafsu. Dan engkau masih dalam keadaan orang yang tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin akan mengalahkan musuh? Ikhwani fiddin, azakullah. Tidak perlu dipertentangkan antara keduanya. Tetapi kalau berbicara tentang jihad, khawas, jihad, eh, khas, atau am, ini memang dibahas oleh para ulama. Ada jihad kecil, ada jihad besar, ada jihad khusus, ada jihad umum. Apa jihad kecil jihad besar? Ini sedang kita bahas. Jihad besar itu perang fisabilillah. Apa jihad kecil? Jihad besar itu melawan hawa nafsunya. Karena itu inti dari jihad. Kalau itu sudah dikuasai, sudah dimenangkan, kamu akan mudah untuk mengerjakan semua jihad. Maka inti yang pertama paling besarnya adalah melawan hawa nafsu. Setelah itu kamu akan bisa mengalahkan yang lainnya. Adapun jihad khusus dan jihad am adalah jihad yang bisa dilakukan oleh setiap orang dan jihad yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh ulama. Jihad am adalah jihad secara fisik dengan pedang dan tombak dengan senjata. Ini semua orang yang tidak cacat bisa mengangkat senjata, bisa perang. Bisa jihad. Itu jihadul awam. Jangan awam itu maknanya orang-orang rendah bukan. Awam artinya am, orang-orang umum Baik. Adapun yang kedua, jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus adalah jihad melawan syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh kelompok sesat. Tidak semua orang bisa, hanya ulama. Orang melihat itu hak, ternyata ulama melihat, lah itu batil." Itu tipuan belaka. Itu dalilnya tidak tepat, dibuktikan oleh mereka dan kemudian diajarkan kepada umat dan ini hanya bisa dilakukan oleh ulama. Dan itu juga jihad jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus. Berarti ada jihad bisayfi wassinan dan ada jihad bil ilmi wal bayan. Ada jihad dengan pedang dan tombak dan ada jihad dengan ilmu dan penjelasan. Wallahu taala a'lam bisawab. Yang semuanya empat-empatnya butuh kesabaran. Jihad kecil, jihad besar, jihad khawas, jihad khusus, semuanya butuh kesabaran. Barakallahu keluarga. نكتفي بهذا القدر والعفو منكم سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله